Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwan fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa ra'akum. Sebelum kita bacakan hadis yang ke 28 sebagaimana sudah kami sebutkan sebelumnya agar dihafal jadi otomatis Nah, barakallahu fikum walaupun belum seluruhnya setoran pada malam hari ini, na'am setorkan sebagiannya. Na'am barakallahu fikum. Hadis yang sangat mudah sering didengar yaitu hadisnya Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu mengenai wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam agar senantiasa bertakwa dan mentaati pemimpin muslim yang sah dan agar senantiasa berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah dan diperintahkan agar senantiasa berpegang erat dengan As-Sunnah tersebut sampai-sampai dipermisalkan seperti orang yang menggigit sunnah tersebut dengan gigi gerahamnya. Tafadhal, bismillah. نعم بارك الله فيكم تفضل setelah نعم بارك الله فيكم ايوه تفضل Rawa Abu Dawud wa Tirmidzi. Ayo, bismillah. ke Bismillah. نعم ايوه بسم الله بسم الله Naam barakallahu fikum. Apa? bismillah. sini aja. Bid'atin. Ya. Naam barakallahu fikum ayo tafadhal. Belum? Besok ya? Ayo, siapkan. Bismillah. Ayo, antum. Eh, na'am barakallahu fikum. Tafadhal, bismillah. Apa? Maksud saya mana? <coughs> Khair insyaallah, khair insyaallah. Nah, bismillah. الأخيار عليكم fikum. Insyaallah yang belum besok ya, antum besok insyaallah ya. Kalau sekarang sudah siap? Ya bismillah. Naam barakallahu fikum. Apa antum sudah belum tadi? Ya? Ya, bismillah. Wajilat Wajilat minhal qulub. Wajilat Na'am barakallahu fikum. Insyaallah taala yang belum besok disiapkan insyaallah ya. Eh, na'am barakallahu fikum. Antum sudah bisa? Antum bisa Akh Muhammad? Bisa? Eh, na'am khair insyaallah. La ba'as. Kita baca barakallahu fikum. Qala al-mu'allifu Allah al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah. Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah taala. Itu dihafal namanya ya. Al-hadits tsamin wal isrun. Hadis yang ke-28. An Abi Nadhih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam mau'idatan wajilat minha al qulub wa darafat minha al 'uyun. Fa qulna ya Rasulullah ka'annaha mau'idatun muwaddi'in fa'ausina qala usikum bittaqwallahi azza wa jal was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habashi fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah rawahu Abu Daud wa Tirmidzi Wa qala haditsun hasanun sahih. Dalam hadis yang mulia ini yaitu hadisnya Abi Najih bin Sariyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, suatu ketika Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada kami dengan suatu nasihat yang membuat hati kami bergetar. Nasihatnya berarti benar-benar menyentuh itu ya, membuat hati-hati kami bergetar, takut. Wa dzarafat dan juga nasihat tersebut membikin mata-mata kami mengeluarkan air mata. Fakulna, kemudian kami pun seraya berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'idatu mu'addi'in. Ya Rasulullah, seakan-akan nasihat tersebut adalah nasihat perpisahan. Orang yang hendak berpisah. Karena menyedihkan sekali keadaannya. Jadi ketika Nah barakallahu fikum Irbad bin saniyah radhiyallahu saat itu berada di tengah-tengah para sahabat kemudian Rasulullah memberikan nasihat, itu segenap para sahabat saat itu matanya apa? mengeluarkan air matanya. Kemudian hatinya pun Nah fikum takut dan juga bergetar. Seakan-akan nasihat yang Rasulullah sampaikan tersebut adalah nasihat perpisahan gitu loh. Nah, akhirnya mereka minta wasiat, "Fa'ausina." Berilah kami wasiat ya Rasulullah. Qala, ini menunjukkan kalau wasiat berupa nasihat berupa syariat agama umum sifatnya. Tapi kalau wasiat harta tidak boleh diberikan kepada ahlu waris. Wasiat harta diberikan kepada selain ahlu waris itu pun apa? Tidak boleh melebihi seper sepertiga. Naam. Tapi kalau wasiat takwa umum sifatnya kita lihat. Fa'ausina maka berilah wasiat kepada kami. Qala usikum bittaqwallahi azza wajalla. Satu. Rasulullah SAW ketika dimintai wasiat, pertama Rasulullah mengatakan, "Usikum bittaqwallahi azza wa jalla." Aku wasiatkan kepada kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Definisi takwa sudah kami sebutkan berkali-kali. Apa definisinya? Akhbajri Na'am barakallahu fikum ahsan. Definisi takwa adalah an yaj'alal insanu bainahu wa baina 'adzabillahi wiqayatan bimtisali awamirihi aw bi fi'li awamirihi wastinabi nawahihi. Artinya apa? Seseorang menjadikan antara dirinya dan antara adab Allah taala sebuah benteng atau tameng. Dengan cara apa? dengan cara mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Itu definisinya apa? Takwa barakallahu fikum. Wasiat yang Rasulullah pertama kali wasiatkan adalah ketakwaan karena ketakwaan sumber kebaikan dunia dan akhirat. Ketakwaan orang akan diberikan solusi, jalan keluar ketika itu banyak pikiran, Nah, pusing kepalanya misalkan banyak pikiran kemudian tidak tenang hatinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerjakan perintah-perintahnya. Jauhi larangan-larangannya, tinggalkan larangan-larangannya. Pasti akan ada solusi di balik itu. Karena Allah taala sudah menjamin dan berfirman dalam Al-Qur'an Karim, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Makhraj jalan keluar, solusi. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah taala akan jadikan pada dia jalan keluar, solusi. Jadi kalau ingin solusi, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah taala, niscaya Allah taala akan jadikan pada orang tersebut semua urusannya itu mudah. Jadi kalau ingin dipermudah urusannya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kemudian ketakwaan fid din sudah kita lewati pembahasannya. Kenapa Rasulullah mewasiatkan agar senantiasa bertakwa? Takwa itu sumber kebaikan dunia dan akhirat. Perbekalan yang paling berharga adalah apa? Ketakwaan. Sebagaimana firman Allah Taala, "Na'am fatazawwadu fa inna khairaz zadit takwa." Carilah bekal kalian, berbekallah kalian. Sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan. Dan bahkan pakaian seorang muslim pun yang paling bagus, paling utama adalah apa? ketakwaan. Walibasut takwa dzalika khairun. Kemudian berikutnya, mizan, barometer, timbangan di hadapan Allah taala baik buruknya itu tergantung dengan ketakwaannya. Bukan karena warna kulitnya, bukan karena keturunan bangsawan, bukan karena keturunan apa? Nah barakallahu fikum keturunan orang berdarah hitam, berdarah merah, berdarah putih bukan Paham ya? Tapi karena apa? Ketakwaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Mudah sekali dalilnya ya, sering dilewati. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah taala adalah orang yang paling bertakwa. Jadi ketakwaan itu jangan disepelekan barakallahu fikum, tidak dijual di supermarket Paham ya? Ketakwaan itu diupayakan dan diusahakan. Mengerjakan perintah-perintah Allah Ta'ala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjauhi bukan berarti menjauhi saja, meninggalkan. Paham maksudnya ya? Nah, karena apa? Karena konsekuensi daripada menjauhi adalah meninggalkannya juga. Naam. Kita lihat berikutnya wasiat yang berikutnya wasam'i wa ta'ah dan hendaknya kalian senantiasa mendengar dan taat kepada pemimpin muslim yang sah. Ini dalil yang sangat kuat untuk ahlu sunnati wal jamaah membantah kelompok-kelompok nah barakallahu fikum sesat diantaranya kelompok khawarij. Yaitu apa? Yang mereka bermudah-mudahan memberontak, kudeta, revolusi, penggulingan kekuasaan, demonstrasi. Hati-hati. Dalil yang sangat kuat ini was wa ta'ah dan wajib atas kalian mendengar dan taat wa in ta'ammara 'alaikum 'abdul habasyi walaupun yang memimpin kalian adalah seorang apa seorang budak dari Ethiopia Habasyah itu terkenal berkulit hitam nanti kalau antum ke Yaman sana atau kemana tanya nah barakallahu fikum biasanya orang-orang Habasyah itu nampak sendiri orang Habasyah orang Somalia itu berkulit hitam Nah, maksudnya apa? Maksudnya walaupun yang jadi pemimpin adalah seorang Buddha, kemudian dia jadi pemimpin dan berkulit hitam pun wajib untuk taat. Enggak boleh berontak, enggak boleh kudeta, enggak boleh revolusi, enggak boleh demonstrasi, enggak boleh juga apa? menggulingkan kekuasaannya. Hati-hati barakallahu fikum. Karena Allah taala sudah menyatakan dalam Al-Qur'an Karim, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhalladzina amanu" Atiullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan para pemimpin di antara kalian. Ini menunjukkan wajibnya kita mentaati para pemimpin, mentaati pemerintah tapi dalam kadar apa? perkara yang ma'ruf. Ingat-ingat, perkara yang ma'ruf bukan semua perkara, hanya perkara yang ma'ruf, perkara yang baik saja. Kenapa demikian? Karena Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, "Innama ta'atu fil ma'ruf wa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq." Innama ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu diperbolehkan dalam perkara yang ma'ruf, perkara yang baik dan tidak ada ketaatan bagi seorang makhluk pada perkara yang itu merupakan perbuatan kemaksiatan terhadap sang pencipta. Ikhwani fid din azza wa sampai-sampai segenap para sahabat menceritakan tentang kalau seandainya nanti terjadi di akhir zaman, Rasulullah mengkisahkan di hadapan para sahabat, karena akan datang nanti di akhir zaman pemimpin-pemimpin yang jahat, pemimpin yang dolim, mengambil harta rakyatnya, menindas rakyatnya. Apa kata segenap para sahabat saat, saat itu? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah boleh kita memberontak dengan semakna itu? Rasulullah mengatakan, La masallu. Jangan Selama mereka masih sholat jangan. Wa induri badhruk wa ukhidha maluk. Walaupun diambil hartamu, dipukul punggungmu, jangan sekali-kali kamu berontak. Karena apa? Karena rakyat sipil itu barakallahu fikum tidak punya kekuatan dan juga tidak ada alasan syar'i di situ. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian disebutkan dalam hadis yang lain, illa antarauhum nah barakallahu fikum kufran bawaha. Kecuali kalau kalian melihat mereka atau melihat pemimpin tadi kekufuran yang nyata dan gamblang jelas bahwasanya itu adalah kekufuran. Itu pun syaratnya harus punya kekuatan. Para ulama telah menyebutkan diperbolehkan memberontak tersebut pun apa? Ketika apa melihat benar-benar itu adalah kekufuran dan mereka punya kekuatan. Kalau nggak punya kekuatan jangan sekali-kali memberontak. namanya Kenapa demikian? Dikarenakan di balik itu nanti imbasnya adalah apa? Orang-orang yang tidak bersalah orang-orang yang tidak ikut andil akhirnya apa? terkena imbasnya. Oleh karena itu barakallahu fikum hafizakumullah, jangan sampai kita gagal dalam memahami hal ini, nah seperti orang-orang Khawarij atau N11, NII, nah barakallahu fikum atau jaringan Al-Qaeda atau kelompok ISIS atau yang semisalnya yang mereka bermudah-mudahan jihad, jihad. Jihad kemana? Di Indonesia ini sudah ada jihad katanya. Nah kenapa? Karena mereka beranggapan pemimpin Indonesia itu pemimpin kafir kata mereka. Pemimpin kafir tidak berlandaskan Al-Qur'an was sunnah. Ini kata orang-orang Khawarij wal billah. Hati-hati barakallahu fikum. Jangan antum terdoktrin, akhirnya tertipu dengan apa? gerak-gerik mereka. Jihad, surga firdaus katanya. Allah musta'an. Itu kalau antum di zaman sana, seringnya yang gembar gembarkan kayak gitu. Di samping orang Khawarij, orang Syiah rafidah. Itu mereka kalau melawan Ahlus Sunnah dikatakan jihad. Mereka punya apa? Punya paspor khusus di dalam paspornya ada visa, visa duhul jannah firdaus. Visa masuk ke surga firdaus. Stempelnya oleh sayyidnya. Dah. Bismillah. Padahal apa? Yang dia lawan itu adalah apa? Adalah ahlu tauhid, ahlu sunnah dilawan. Paham ya? Mereka meninggal, mereka beranggapan masuk surga firdaus. Pemimpinnya kemana? Pemimpinnya sembunyi. Hingga saat ini masih hidup. Nah, barakallahu fikum Abdul Malik Al-Houthi. Itu yang pemimpin ter terbesar yang bisa dikatakan hingga saat ini masih hidup, lari dia. Padahal posisinya apa? Pasukan-pasukannya udah banyak yang mati. Kalau seandainya benar-benar surga Firdaus, kenapa dia nggak maju duluan itu loh? Ya nggak kalau dikasihkan orang lain itu loh. Jannah Firdaus itu besar atau enggak? Besar, tinggi. Paham ya? Tapi kenapa malah dikasihkan orang lain? Dikasihkan anak buahnya, dia nggak mau langsung maju duluan, biar anak yang dulu aja. Paham ya? Kan yang namanya orang berlomba-lomba mencari surga itu kan dulu-duluan ya enggak? Tapi ini enggak, pemimpinnya justru dia malah sembunyi gitu loh. Ngasih motivasi, motivasi dorongan agar orang berjihad menurut mereka. Allah musta'an hati-hati para fikum. Naam. Jadi wasiat Rasulullah SAW sangat bagus sekali. Pertama, takwa. Kedua, mendengar dan mentaati pemimpin muslim yang sah dalam perkara yang ma'ruf walaupun yang memimpin adalah seorang budak Habasyi. Budak yang berasal dari Ethiopia, nah negara Habasyah. Nah, barakallahu fikum. Kemudian berikutnya Rasulullah menasihatkan tentang keberadaan akhir zaman yang sekarang kita berada di dalamnya. Akhir zaman bagaimana? Rasulullah mengatakan fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Maka sesungguhnya barang siapa yang masih hidup di antara kalian setelah aku meninggal, niscaya akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Kita saksikan atau tidak? Kita saksikan perselisihan kelompok-kelompok sesat pun banyak sekali. Yang Rasulullah sudah mengatakan wasataftariqu hadil ummah ala salas nam ala salas ala salasa wa sab'ina firqah. Kulluhum fin nar ila wahidah. Dan akan bercerai-berai, berpecah belah umatku ini menjadi 73 golongan. Semuanya berhak mendapatkan ancaman neraka kecuali satu. Man hum ya Rasulullah? Siapa satu tersebut wahai Rasulullah? Nah, dalam riwayat man hiya siapa? Nah, barakallahu fikum kelompok yang satu tersebut ya Rasulullah. Rasulullah menyatakan al-jamaah. Wa fi riwayah man kana ala misli ma ana alaihi al-yaum wa ashabi. Yang pertama, Rasulullah mengatakan al-jamaah. Siapa itu al-jamaah? Ma wafaqal haqqo. Paham ya? Al-jamaah itu adalah orang-orang yang mencocoki al-haq walaupun sendirian. Nah, itulah dikatakan al-jamaah, al-firqatu an-naziyah, at-taifatu al-mansurah, kelompok yang ditolong. Dalam riwayat yang lain lebih jelas lagi, siapa sosok yang selamat dari api neraka tersebut? Ya Rasulullah, man kana mislama ana alaihi al-yawm Orang yang dia itu berada seperti aku pada hari ini dan para sahabatku. Paham ya? Berada di atas syariatku pada hari ini dan para sahabatku. Maksudnya apa? Maksudnya yang mencontoh Rasulullah dan generasi berikutnya. Mohon salah ya. Na'am barakallahu fikum. Jadi antum jangan tertipu dengan gerak-gerik orang-orang yang hanya mengaku saja. Kalau orang mengaku al Ahlussunnah banyak enggak? Banyak di luar sana banyak. Hatta slogan-slogan pun banyak. Paham ya? Kaos pun belakangnya Salafi, depannya As-Sunnah. gayanya banyak sekali tapi gerak-geriknya sama sekali enggak mencontoh. Sorban katanya memecah belah umat katanya. Allah musta'an kaosnya salafi di belakang. Allah musta'an. Ini enggak benar ya, hati-hati. Karena ucapan salafi sunni itu upayakan sunni mengikuti as-sunnah. Salafi meniti jejak generasi para salafun saleh, para sahabat tabi'in wa atba'ut tabi'in kaulan wa amalan wa i'tiqadan. Keyakinan, amalan dan juga ucapan, bukan sekedar slogan. Kalau cuma slogan bisa nulis. Oleh karena itu ter Nah, barakallahu fikum e, disebutkan di dalam pantun yang sangat indah yang sering antum dengar, kullun yad'i waslan bilaila wa laila la tuqirru lahum bidzaka. Setiap orang diri dirinya mengaku dirinya punya apa? Setiap orang mengaku dirinya punya hubungan cinta dengan Laila, tapi Laila tidak mengakuinya. Maksudnya apa? Setiap orang mengaku dirinya apa? Mengaku dirinya Ahlussunnah, Ahlussunnah, Ahlussunnah Sunni, Salafi katanya. Paham ya? Tapi dia yudakhin ngerokok. Kemudian nah barakallahu kalau malam judi misalkan. Ini dikenal dengan apa? Sunni asy. Kalau benar-benar akidahnya as-sunnah, kemudian manhaj dan prinsipnya as-sunnah tapi kok dia ngerokok mabuk-mabukan sunni asy katanya. Sunni asy. Dia sunni teman pelaku maksiat. Terus bagaimana yang paling bagus hindari semua kemaksiatan semaksimal mungkin sehingga menjadi apa? Menjadi sunni yang khalis. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Hati-hati para fikum jangan sampai kita tertipu dengan orang-orang yang hanya sekedar mengaku-ngaku. Makna dari ucapan kullun yad'i waslan bilaila wa laila la tuqiru lahum maksudnya setiap orang ngaku dirinya ahlu sunnah tapi ahlu sunnah berlepas diri darinya. Di Yaman sana orang-orang IM, Ikhwanul Muslimin, itu mereka mengaku apa? Salafiyun. Bayangkan, salafiyun kata mereka. Padahal praktek amalnya jelas apa? Nah berseberangan mereka memberontak, kudeta, revolusi, peperangan di Yaman itu diantaranya siapa sebabnya? Di antaranya setelah takdir Allah Subhanahu Wa Taala sebabnya adalah orang-orang IM. Nah barakallahu fiikum ingin menggulingkan kekuasaan, ingin menjadi penguasa. Setelah jadi ributlah di situ. Akhirnya apa? Terjadi apa? pertumpahan darah di situ. Allahumma musta'an. Ikhwani fid din azza wa jalla wa hafizakumullah jami'an. Apa kata Rasulullah? ketika melihat perselisihan yang sangat banyak fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin perhatikan baik-baik yang fakrah yang kedua ini nah barakallahu fikum wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin sunnahnya para khulafa ar-rasyidin bukan sunnah per individu yang berseberangan dengan syariat Rasulullah. Tapi bagaimana? Maksudnya metode, jalannya para khulafa ar-rasyidin yang mereka mengikuti sunnahku. Itu maknanya. Apa maksudnya ya? Jadi nanti kalau ada istihad para sahabat, namanya dicek terlebih dahulu. Istihadnya itu berseberangan dengan syariat Rasulullah atau tidak. Karena istihad itu kalau dia ahlu istihad, keliru dapat satu pahala, benar dapat dua pahala. Tapi kita bukan berarti ini kan istihadnya sahabat Ustaz. Kita boleh memilih milih yang mana yang enak. Kita enggak katakan enggak, milih yang benar. Jangan milih yang seenaknya sendiri karena perkara istihadiah itu enggak sembarangan. Perkara istihadiah itu nah kalau keliru dapat satu pahala, kalau benar dapat dua pahala. Idza istahada al-hakim fa asaba falahu ajran wa idza istahada fa akhtaha fa akhtaha falahu ajrun wahid. Atau kama qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Apabila seorang hakim, seorang alim beristihad, kemudian benar istihadnya dapat dua pahala. Pahala apa? Pahala mencocoki kebenarannya dan pahala istihadnya. Kalau keliru mendapatkan satu pahala. Orang yang cerdas, yang akalnya masih normal, masih murni, dia milih istihad yang keliru atau yang benar? yang benar. Walaupun berat, pilihlah istihad yang benar. Jangan bermudah-mudahan karena sebagian mereka ini kan istihad para sahabat Ustaz. Kita boleh milih, kita katakan bukan berarti kita sebebas seperti itu. Bagaimana enggak milih malah tidak tidak memilih Rasulullah? Contohnya mengenai istihad sahabat jangan apa? Mengenai jenggot. Kalau sudah panjang kurang lebih satu genggam boleh dirapikan katanya. Begini kan? Eh, Kira satu genggam, nah lebihnya itu boleh dirapikan. Sehingga antum banyak kadang jumpai orang-orang yang mengaku al-sunnah singgotnya kotak ini. Bentuk ini ya, ada yang kotak, ada yang lancip ini, ada yang dibentuk sama dia. Paham ya? Ada juga yang dipotong langsung itu. Itu istiadat yang bagaimana barakallahu fikum berseberangan dengan perbuatan Rasulullah SAW. Yang Rasulullah mengatakan qasus syawarib arful liha. Cukurlah kumis-kumis kalian dan panjangkanlah jenggot-jenggot kalian. Lah anak kan mencontoh sahabat yang beristihad ini Ustaz. Kenapa enggak mencontoh Rasulullah gitu loh? Sehat enggak orangnya? Paham enggak? Kalau sehat dan masih jernih akalnya, dia akan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Hadisnya jelas. Wa khairul huda huda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu bukan petunjuk sahabat. Para sahabat kalau istilahnya benar, sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan, sesuai dengan apa yang Rasulullah syariatkan, maka kita pun akan apa? mencontoh dan mengikutinya. Oleh karena itu, hadis yang kita baca ini wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku, itu sunnah Rasulullah dan sunnahnya para khulafa rasyidin maksudnya adalah apa? dan jalannya, metodenya, prinsipnya para khulafa rasyidin, tariqah, jalannya di dalam mereka mengikuti sunnahku. Paham ya? Jadi kalau sunnah per individu, ajaran per individu kok berseberangan dengan apa yang Rasulullah syariatkan, ikuti Rasulullah. Caranya gitu. Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Na'am barakallahu fikum. Ikhwan fi din azdani wazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kemudian karena beratnya fitnah di akhir zaman yang Rasulullah mengatakan innas sa'ida laman junibal fitan innas sa'ida laman junibal fitan Inna sa'ida laman junimal fitan wa betulnya fa sabara fawaha. Hadisnya rawah Abu Dawud dari hadisnya An Mikdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu. Artinya apa? Sesungguhnya orang yang bahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah, bukan malah menjerumuskan diri ke dalam fitnah. Kalau itu tahu adalah fitnah, dia bisa menghindar-menghindar. Jangan justru dia apa? menjerumuskan diri dalam fitnah, dia enggak tahu apa-apa. Kenapa? Karena kalau antum iringi dengan belajar barakallahu fikum yang namanya fitnah, itu semuanya akan tersingkap satu persatu. Dengan apa? Ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Satubdi lakal ayyamu ma kunta jahilan. Ya wa ya'tika bil akhbari ma lam tuzawwidi. Artinya apa? Akan nampak nanti di hadapanmu kabar-kabar yang dulu kamu enggak tahu. Tanpa antum mencari bekal, tanpa mencari-cari kabarnya pun akan tiba-tiba apa? Kabar itu sampai di telinga kita semuanya. Apa maksudnya? Dengan ilmu syar'i yang dipelajari tadi itu. Tahu apa itu Syiah Rafidhah, tahu apa itu Khawarij, tahu itu Mu'tazilah, Jahmiyah. Dengan apa? Belajar. Coba kalau antum enggak pernah belajar, mungkin enggak pernah dengar apa itu Jahmiyah, Khawarij, Mu'tazilah. Ya enggak? Na'am barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Rasulullah karena apa? Melihat Na'am barakallahu fikum tentunya dengan apa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian setelah aku meninggal nanti, niscaya dia akan melihat perselisihan yang banyak. Apa solusinya? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa rasyidin al madin 'addu 'alaiha binawajid. Gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham. Eh, bisa enggak antum menggigit sunnah dengan gigi geraham? Coba digigit, sunnahnya kayak apa? Bisa enggak kira-kira? Ini sekedar apa? Meminjam kata. Paham ya? Nah, barakallahu fikum ungkapan begitu apa? Begitu dahsyatnya fitnah sehingga gigitlah sunnah tersebut dan gigi geram kalian. maksudnya peganglah erat-erat sunnah tersebut. Lah kenapa kalau dipegang erat-erat? Karena orang yang memegang sunnah di akhir zaman itu bagaikan apa? Orang yang menggenggam bara api. Panas atau tidak? Panas. Kalau orang nggak tahan, lepas genggaman tadi itu. Allah musta'an. Oleh karena itu antum sudah nggak asing lagi mendengar atau orang tiba-tiba nggak -tiba istiqomah, melenceng, atau tiba-tiba menyeleweng dari manhaj ahlus sunnah sebabnya karena dunia. nggak kuat megang dari itu. Megang bara api banyak panas. nggak sembarangan. Kecuali kalau yang dipegang itu mungkin apa? Batu bata atau batu kecil-kecil itu mungkin mampu, tapi bara api. Antum tahu bara api nggak antum? Sudah panas bukan main. Nah, dipermisalkan bahwasanya apa? Berpegang teguh dengan as-sunnah di akhir zaman itu benar-benar berat. Paham ya? Nah, beratnya akhi barakallahu fikum bukan ringan. Kalau ringan namanya istirahat. Allah musta'an. Ya enggak? Nah, kalau yang namanya sunnah itu berat, butuh perjuangan, pengorbanan. Nah, barakallahu fikum. Kalau mau ringan ya istirahat tadi itu. Allah musta'an. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah disebutkan dalam hadis yang sahih Hadisnya Anas Malik radhiyallahu anhu riwayat Tirmizi Rasulullah menyatakan apa? atiya 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinih. Na'am barakallahu fikum kal qabit al jamri. Hadisnya ini memang di perbincangan para ulama namun bimajmu'i turuqih eh, dengan dikumpulkan jalan-jalannya dan kesyawahidnya nah barakallahu fikum naik derajatnya menjadi hadis hasan maksudnya yasluh li syawahid paham ya maksudnya diperbolehkan dan layak untuk jadikan hujjah apa tadi artinya akan datang nanti di hadapan manusia suatu zaman yang mana manusia itu bersabar di tengah-tengah manusia tersebut di atas agama di atas al-haq kal qabid al-jamri. Seperti orang yang menggenggam bara api. Antum saksikan bagaimana bara api yang sepanas itu kok tahan itu loh. Maksudnya apa? Siap menerima apa adanya. Paham ya? Jangan nah barakallahu fikum harus semuanya ada. Paham ya? Tapi siap menerima apa adanya. Paham ya? Karena Rasulullah telah mewanti-wanti dan hadis yang sahih Rasulullah itu enggak pernah khawatir kalau rakyatnya umatnya itu miskin, fakir itu nggak pernah khawatir. Yang dikhawatirkan justru mereka dibukakan pintu dunia. Akhirnya berlomba-lomba mencari dunia, siang dunia, malam dunia, pagi dunia. Intinya apa? Tiada waktu kecuali dunia. Paham ya? Akhirnya apa? Nah barakallahu fikum sampai muncullah slogan di kalangan orang-orang pencari dunia apa? Waktu adalah uang. Hati-hati barakallahu fikum. Rasulullah menyatakan, "Fa wallahi mal fakra akhsha alaikum. Demi Allah kata Rasulullah, bukan kefakiran yang aku takutkan pada kalian. Bayangkan, Rasulullah enggak takut kalau kita itu fakir enggak takut. Enggak takut kalau kita fakir. Walakinni akhsha alaikum an tubsatad dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatkum Artinya apa? Rasulullah mengatakan Aku nggak khawatir kalau kalian tuh fakir, miskin nggak khawatir. Yang aku khawatirkan dibukakan pintu dunia di hadapan kalian. Sebagaimana dibukakan dunia orang-orang sebelum kalian. Akhirnya berlomba-lomba mencari dunia. Setelah itu bagaimana? Dunia tersebut membinasakan kalian sebagaimana orang-orang terdahulu dibinasakan karena apa? Dibinasakan karena dunia. Hati-hati barakallahu fikum. Karena kalau orang sudah terfitnah dengan dunia, tergiur dengan dunia, itu biasanya apa? Orang walaupun dia keadaannya kelihatannya Masya Allah, fokus, belajar, kemudian taklim, kemudian beribadah. Itu bayangannya di depan matanya dolar itu loh. Paham ya? Karena pikirannya lain. Tapi kalau dia benar-benar fokusnya Masya Allah dalam artian meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan tenang di situ. Karena hadisnya ada ya. Hadisnya Abi Hurairah, Ruwah Muslim, sering diulang-ulang hadis tersebut, yaitu hadis mengenai apa? Fitnah itu kalau sudah merasuk di jiwa manusia, itu nanti nah barakallahu fikum dia tidak bisa mengelak karena dahsyatnya pengaruh fitnah tersebut. Nah barakallahu fikum, apa itu hadisnya? Eh, ingat ya antum? Antum ingat ya? Abi Hurairah ruwahu Muslim. Ewa, awalnya ingat ya antum? Antum ingat awalnya? Eh, ingat. Ingat ya awalnya? Apa? La tazalu. Bukan. Ingat ya awal hadisnya? Antum akhwatni apa? Naam. Badirul bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mudlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira au yumsi mu'minan wa yusbihu kafira ini syahidnya ya bi'u dinahu bi'aradin minad dunya hati-hati barakallahu fikum Rasulullah menyatakan bersegeralah kalian beramal amalan saleh sebelum datang fitnah sebelum datang ujian yang mana fitnah tersebut dipermisalkan bagaikan apa potongan malam yang gelap gulita antum di malam yang gelap gulita jalan gitu misalkan tanpa cahaya bagaimana nah barakallahu fikum berbahaya bisa terjerumus bisa terjungkir di sana nanti. Nah, barakallahu fikum kemudian Rasulullah mengatakan, "Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira, au yumsi mu'minan wa yusbihu kafira." Pagi harinya masih mukmin, sorenya sudah menjadi kafir. Cepat atau enggak? Perubahan yang sangat drastis, sangat cepat sekali perubahannya. Atau sore harinya masih mukmin, paginya sudah kafir. Cepat sekali perubahannya. Apa sebabnya? Ya bi'udinahu bi'aradin minad dunya. Menjual agamanya Orang tadi menjual agamanya dikarenakan hanya ingin mengharapkan sedikit daripada dunia. Bukan banyak, sedikit. Banyak nggak sekarang seperti itu kejadian? Banyak sekali. Orang-orang kerja di pabrik, kerja di perusahaan, akhirnya demi mendapatkan gaji yang banyak, dia rela untuk mencukur jenggotnya, rela untuk isbal, rela untuk apa memakai pakaian bantalon, celana ketat atau yang semisalnya. Gara-gara apa? Sedikit daripada dunia. Allah mustahil hati-hati barakallahu fikum. Ikhwani fi din azza wa Kemudian apa kata Rasulullah wa iyyakum mamuhdatsatil umur. Ini peringatan yang sangat besar. Maksudnya apa? Maksudnya Rasulullah telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwa nanti di akhir zaman itu banyak perkara-perkara bid'ah. Paham ya? Bahkan awal kali muncul bid'ah saja sudah apa? Di zaman Rasulullah. Ya enggak? Awal kali muncul bid'ah itu di zaman Rasulullah. Bid'ah apa? ah bid'ah khawarij awalu bid'atin dhaharat fil islam bid'atul khawarij bid'ah pertama kali yang muncul dalam agama Islam adalah bid'atul khawarij yang saat itu dipelopori oleh siapa yang mulutnya lancang berani-beraninya mengatakan dia ya Muhammad katanya berbuat adillah engkau wahai Muhammad lancang mulutnya ngomong bukan ya Rasulullah kita tapi ya Muhammad Ewa eh, Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Naam barakallahu fikum. Naam itu yang dikenal dengan apa? Naam barakallahu fikum. Naam pencetus atau tokoh Khawarij. Jadi awal kali muncul bid'ah bid'ah Khawarij. Ingat-ingat ya. Nah itu pun sudah muncul di zaman Rasulullah bayangkan. Akhirnya Rasulullah pun mengatakan wa iyyakum mamudatsatil umur. Hati-hati kalian. Nah, barakallahu fikum tinggalkanlah perkara-perkara yang baru Maksudnya perkara-perkara yang baru yang tidak ada syariatnya, yang tidak ada tuntunannya, kemudian diinginkan dengannya apa? Ibadah. Nah, ini namanya bid'ah namanya. Nah, fa inna kullu bid'atin dalalah. Karena sesungguhnya setiap bid'ah itu adalah apa? Sesat atau kesesatan. Nah, di sini barakallahu fikum hafizakumullah, perkara-perkara yang baru di sini bukan berarti semua perkara yang baru nah barakallahu fikum dikatakan apa haram, tapi perkara yang baru dalam agama. Ya seperti beribadah misalkan. ya, seperti contoh yang lainnya eh, melakukan ritual apa Isra Mi'raj misalkan, ritual Maulid Nabi misalkan, atau ritual-ritual yang lainnya. Setelah orang meninggal dunia tahlilan 100 hari, 1000 hari atau apa? Atau langsung mereka ngumpul di tempat kemudian afdalu dzikri la ilaha illallah. Langsung la ilaha illallah, la ilaha illallah contohnya. Itu mungkin harus saksikan di kampung-kampung ya, yang seperti itu hati-hati. Karena apa? Karena sudah kita lewati definisi apa? Definisi bid'ah. Kullu ma uhditsa fid din min ghairi dalilin la kita kitab wa la atau sunnah yuradu bihi at-ta'abbud. Setiap perkara yang baru dalam agama yang tidak ada dalilnya dari Al-Qur'an tidak pula dari as-sunnah yuradu bihi at-ta'abbud. Itu penting sekali itu. Yang diinginkan dengannya at-ta'abbud beribadah. Jadi kalau ada perkara baru tapi masalah dunia, paham ya seperti pesawat, kereta api, eh, sendok, mobil, motor. Di zaman Rasulullah enggak ada itu. Tapi kita katakan apa? Itu bukan bid'ah secara istilah. Itu bid'ah secara apa? Secara bahasa. Nah, barakallahu fikum. Jadi antum biasanya jumpai orang-orang yang mereka apa? Yang mereka kadang nah barakallahu fikum membantah halus sunnah. Masa semua bid'ah sesat? Bid'ah itu kan ada dua katanya. Ya enggak? Bid'ah hasanah sama bid'ah sayyi'ah katanya. Bid'ah Hasan itu bid'ah yang bagus. Amin. Ya? Seperti antum kalau mengatakan semua bid'ah sesat, yaudah antum nanti kalau haji berangkatnya naik onta saja katanya. Paham ya? Jadi ini sudah pemikiran yang keliru di sini. Dia menganggap dalam hadis itu bid'ah secara bahasa. Padahal yang ada dalam hadis wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar dan setiap bid'ah itu adalah sesat dan setiap kesesatan di neraka itu bid'ah secara syariat. Bid'ah secara istilah bukan bid'ah secara bahasa. Kalau bid'ah secara bahasa antum makan pakai sendok bid'ah juga. Ya enggak? Dan kalau antum misalkan menganggap itu bid'ah yang dilarang, paham ya secara bahasa tadi? Antum misalkan mau kembali ke zaman Rasulullah dahulu, itu kalau misalkan berkendaraan unta, keledai, paham ya? Kemudian kuda. Coba kalau antum dari Indonesia ke nah ke Saudi misalkan naik unta, naik haji, naik unta misalkan. Bagaimana? Jauh lama. Tapi naik pesawat itu diperbolehkan. Itu termasuk taisirat kata para ulama, merupakan apa taisirat, kemudahan-kemudahan yang diperbolehkan. Bukan bid'ah secara istilah. Apa maksudnya ya? assalamualaikum. fikum. Ini bagus sekali ya di sini ya. Setiap bid'ah itu ada sesat. Karena orang menganggap terkadang perkara yang baru, perkara yang kira-kira memberikan motivasi itu perkara yang bagus gitu loh. Seperti misalkan apa? Mereka tahu la ilaha illallah itu adalah perkara ibadah sodako, tapi mereka perbanyak tanpa dalil itu loh. Paham ya? Dalam sehari semalam batas seribu la ilaha misalkan dikumpulkan semuanya orangnya dengan ritual-ritual yang bid'ah itu hati-hati. Sampai-sampai siapa itu? Al Imam Malik bin Anas Imam Darul Hijrah rahimahullah beliau menyatakan na barakallahu fikum man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna muhammadan khana risalah paham ya artinya apa Man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan. Barang siapa yang membuat perkara baru dalam agama Islam ini, perkara baru, perkara bid'ah dalam agama Islam ini, kemudian dia menganggap itu adalah perkara bagus, faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Sungguh dia telah menuduh bahwa bahwasanya Rasulullah itu mengkhianati risalah. Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala yaqul, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum Allah Ta'ala sudah menyatakan apa? Dikarenakan Allah Ta'ala sudah menyatakan pada hari ini aku telah sempurnakan agama kalian. Agama Islam itu sudah sempurna. Paham ya? Enggak perlu penambahan, enggak perlu pengurangan. Jangan dipadukan lagi. Lalu senang sekali bikin Islam terpadu. Dipadukan dengan apa kira-kira? Eh, Abdul Aziz. Paham ya? Katanya sekolah dasar Islam terpadu. Sekolah menengah misalkan apa SMP Islam terpadu PK Islam terpadu dipadukan dengan apa lagi? Dipadukan dengan IPA IPS. Enggak nyambung barakallahu fikum. Agama Islam sudah sempurna. Qala Allah qala Rasul. Paham ya? Qala Allah qala Rasul. Nah, Alkitab sunnah enggak perlu antum padu-padukan lagi. Nah, paham ya? Sudah sempurna enggak perlu penambahan, tidak perlu apa? pengurangan. Jadi sangat disayangkan orang-orang yang memadukan dengan pelajaran-pelajaran yang lainnya. Sudah kita lewati kan? Antum nggak perlu khawatir. Sejak kecil mondok pun, ya, antum misalkan Anak belum pernah belajar IPA IPS Ustaz. Santai saja antum lihat ada di luar sana itu. Paham ya? Nah, kegelapan berarti menunjukkan matahari sudah terbenam. Paham ya? Kemudian ketika muncul matahari akan terbitlah terang. Itu itu IPA IPS. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian ketika antum melihat nah barakallahu fikum tumbuh-tumbuhan ya, kan? tumbuh-tumbuhan ada pertumbuhan putri malu. Kalau antum dekati atau sentuh dia akan nunduk. Itu perkara IPA seperti itu biologi dan semisalnya. Enggak usah khawatir. Tapi antum yang antum khawatirkan kalau tidak paham Al-Qur'an dan As-Sunnah itu penting sekali. Karena zaman sekarang itu banyak sekali orang-orang yang tidak mau peduli gitu ya. Intinya yang penting anaknya tahu na'am barakallahu fikum, na'am ilmu dunia, bukan seperti itu barakallahu fikum. Ilmu akhirat ini yang kita andalkan karena dengan ilmu akhirat dunia akan senantiasa mengikuti. Kalau antum nggak percaya buktikan sejak dini. Ilmu akhirat antum tempuh, dunia ngikutin. Tapi kalau ilmu dunia yang antum kejar, dunia itu yang antum apa? Senantiasa dapatkan, akhirat akan terbelakang. Hati-hati barakallahu fikum. Naam. Oleh karena itu para fikum kejarlah akhirat, dunia akan menyertai. Tapi jangan mengejar dunia karena akhirat belum tentu mengikuti. Mohon salah ya. Naam barakallahu fikum. Ikhwani fillah azza wa jalla wa hafizakumullah jami'an. Hadis ini rawahu Abu Dawud Kemudian ruwahu Tirmizi, Al-Imam Abu Dawud rahimahullah siapa namanya? Naam, Sulaiman Ibnul Ash'ath As-Sistani rahmatullah alaih. Coba antum ulangi. Siapa namanya Imam Abu Dawud tadi? Sulaiman Ibnul Ash'ath As-Sistani rahmatullah alaih. Al-Imam At-Tirmizi. Siapa namanya? Al-Imam At-Tirmidzi, kunyahnya siapa, namanya siapa? Abdul Aziz. Ingat enggak? Imam Tirmidzi, Tafadhal al-akh. Naam ahsan, Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi. Paham ya? Nah, jadi yang seperti ini upayakan Nah, tercatat dan juga dihafal karena penting sekali barakallahu fikum. Sudah kita lewati pembahasannya kan? Nah, untuk menghilangkan masa lalu. Untuk menghilangkan masa lalu yang dulu senang menghafal para pemain sepak bola, eh, dihilangkan dengan seperti ini. Menghafal nama-nama para sahabat, menghafal nama-nama para ulama. Nah, barakallahu fikum itu penting sekali barakallahu fikum. Naam. Ikhwani fi din azza wa jalla, hadisnya ini hasan sahih. Mungkin bisa dikatakan hasan li ghairih nah mata dikatakan hasan eh, barakallahu fikum li ghairih sahihun idzat eh, barakallahu fikum afan hasan idzatih sahihun li ghairih apa maksudnya ya hasan idzatih sahihun li ghairih nah karena sudah kita lewati kan hadis sahih li ghairih itu karena hadis hasan yang terkumpulkan nah barakallahu fikum seperti itu adapun syarahnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang jadi antum ulang-ulang terus barakallahu fikum hafizakumullah agar semakin melekat dan juga tidak terlupakan hadis yang sangat mulia ini, hadis mengenai apa? dorongan dan anjuran untuk senantiasa bertakwa, untuk senantiasa nah barakallahu fikum mentaati pemerintah muslim yang sah dalam perkara yang ma'ruf dan untuk senantiasa berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Walhamdulillahirabbil alamin.